bahwa pembatal yang ketiga man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin ataukah ragu dari kesyirikan mereka ataukah ragu dari kekafiran mereka ataukah membenarkan pendapat mereka maka yang demikian ini kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka di sini ikhwan wa akhwat fitin azakumullah beliau akan menjelaskan perkara yang sangat penting sekali di dalam Islam karena berhubungan dengan tauhid dan kufur. Berhubungan dengan tauhid dan syirik dan berhubungan pula dengan landasan tauhid tersebut. Berkata pencerah kitab ini, "Dzakara Syekhu hadzal naqidah" bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan pembatal Islam ini liu assisa aqidatal wala'i wal bara untuk membuat pondasi untuk membuat landasan tentang akidah yang ada pada diri seorang muslimin tentang akidah al-wala dan akidah al-bara akidah loyalitas dan akidah al-bara ya memutus hubungan berlepas diri fi qulubil muslimin agar akidah ini tertancap di dalam hati-hati kaum muslimin waqad qala syekh fi ihda rasailihi telah berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah di dalam salah satu risalahnya beliau berkata inna aslad wa qa'idatahu amrani bahwa asal pondasi agama ini dan kaedahnya itu adalah dua perkara. Jadi landasan Islam ini dibangun di atas dua perkara. Yang tidak akan sempurna dan tidak akan tegak Islam kecuali apabila seorang muslim harus berkeyakinan tentang dua perkara ini. Al-amrul awwar, perkara yang pertama, al-amru bi ibadatillahi wahdahu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah wal muwalati fihi dan perintah Allah untuk kita bersikap loyalitas terhadap setiap orang yang beribadah hanya kepada Allah. Wa takfir man taraka dan mengkafirkan orang yang meninggalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama, yaitu perkara peribadahan. Siapa yang patut disembah? Siapa yang patut diibadahi di muka bumi ini? Yaitu hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Al-amru kemudian akidah yang harus kita tegakkan dalam setiap hati seorang muslim adalah perkara yang kedua. Al-indharu an syirki fi ibadatillahi والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله yaitu memberikan peringatan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah dan bersikap keras terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut dan kita mempunyai sikap permusuhan sikap adawah permusuhan bagi orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan wa takfiru man fa'alahu dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, kalau begitu tersimpul daripada Islam ini bahwa kedua landasan ini harus ada pada setiap muslim. Kalau salah satunya hilang, maka dia tidaklah menjadi seorang muslim yang sempurna. Wahada dinu qaimun ala aslaihi. Oleh karena itu kata beliau, agama ini dibangun ditegakkan di atas dua landasan wahuma yaitu yang pertama al kufru bitagut mengkafirkan mengingkari tohut segala perkara yang disembah dari selain Allah Im rahimahullah taala bahwa yang dimaksud dengan at tohut ya kullu ma yu'badu min dunillah min matbu'in au ma au ma'budin au muta'in segala sesuatu yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala apakah itu yang diikuti ataukah yang disembah yang diibadahi atau yang ditaati ya siapa saja apakah dia seorang pemimpin kalau disembah atau ditaati dan bersikap fanatisme terhadap pemimpin tersebut sikap fanatik terhadap pemimpin membenarkan segala apa yang diucapkan lalu mengatakan benar segala larangannya tidak ada kesalahan pada dia atau demikian pula terhadap seorang alim ini semua termasuk dalam kategori togut dan insya Allah nanti kita akan sebutkan secara rinci pembagian-pembagian daripada at-togut tersebut jadi poin yang pertama kita harus mengingkari segala perkara yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala Poin yang kedua, al-imanu billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari tagut ya. Ini syarat yang pertama. Wa yu'min billahi dan dia beriman kepada Allah beribadah hanya kepada Allah. Syarat yang kedua, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh yaitu tali la ilaha illallah. Dengan dua persyaratan. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin azakumullah, kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim ya, dari ajakan para nabi dan rasul mereka mengajak kepada kaumnya bukan hanya ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Bukan itu saja. Karena semata-mata mengajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini belum menunjukkan tauhid yang sempurna. Harus dibarengi dengan poin yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid." Dua persyaratan, Dua perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah mengutus pada setiap umat, setiap kaum itu seorang rasul. Apa yang mereka ajak kepada kaumnya? Ani'budullaha. Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajitani tagut. Syarat yang kedua, perintah yang kedua yaitu hendaklah kalian mengingkari, menjauhi tohut Segala perkara yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fillah azakumullah harus ada dua landasan ini. Ya. Tidak hanya sekedar beribadah, tapi juga mengingkari segala peribadahan selain dari Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari apa-apa yang mereka sembah dan orang-orangnya. Oleh karena itu, ketika Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah sampai dalam Ta'riful Islam dalam kitab Al-Usul Tsalatsa beliau ketika menjelaskan tentang pengertian Islam beliau katakan al-islamu apa huwal istislamu lillahi tauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi Islam itu adalah menyerahkan diri memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk hanya kepada Allah wal inqiyadu lahu bitta'ah tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan wal bara'atu berlepas diri bersikap bara terhadap kesyirikan dan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, dari sini ikhwan fillah azakumullah bahwa menunjukkan kesempurnaan Islam seseorang apabila dibarengi dengan sikap al-bara'ah. Sikap berlepas diri dari berbagai macam kekafiran, berbagai macam kesyirikan. Tidak hanya cukup beribadah hanya kepada Allah, tapi harus ada sikap berlepas diri, sikap keras terhadap orang-orang kafir. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada diri Nabi Ibrahim dan pada diri para pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikuti beliau terdapat contoh tauladan yang baik untuk kita ikuti. Di dalam surah Al-Mumtahanah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sungguh terdapat contoh tauladan yang baik bagi kalian, siapa kalian? Kaum muslimin. Bagi kalian wahai kaum muslimin yang memang kalian diperintahkan untuk mengikuti millata Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin hendaklah kalian mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus, yang condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Wa makana minal musyrikin dan beliau bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Qad lakum uswatun hasanah bagi kalian contoh tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim fi Ibrahim walladzina ma'ah dan orang-orang yang bersama beliau. Yang mana contoh tauladan yang baik itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Ini contoh tauladan yang baik itu apa yang dijelaskan oleh Allah pada ayat yang selanjutnya ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka yang telah menyelisihi tauhid dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka mengatakan Idqalu liqaumin inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Dari kalian. Ya. Dari orang-orangnya itu. Bukan hanya dari yang disembah, dari orang-orangnya. Wa mimma ta'budun. Dan dari apa yang kalian sembah. Kafar nabikum, kami mengkafiri kalian kami mengingkari kalian wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal dan telah nampak antara kami dengan kalian itu kebencian dan permusuhan hatta abadan dan permusuhan ini kata mereka sifatnya abadan sifat yang abadiah selama-lamanya permusuhan itu terus menerus kapan terjadi persatuan kapan kita akan kembali bersama hatta tu'minu billahi wahda. Nah, itu baru. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kalian tidak beriman kepada Allah, selama kalian tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai rob yang wajib untuk disembah bukan pada selainnya, maka permusuhan itu tetap ada. Berlepas itu berlepas diri itu tetap ada abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda Ini persyaratan persatuan sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini dikatakan oleh Allah sebagai contoh tauladan yang baik. Akan tetapi ikhwan fillah azakumullah, di sini saya perlu berikan perhatian. Peringatan bahwa kata-kata baroah kata-kata atau sikap berlepas diri kita dari orang-orang musyrikin ya bukan berarti kita diharuskan untuk satu risalahnya juga beliau mengatakan, "Wa'lam dan ketahuilah annal insana ma yasiru mu'minan illa bil kufri Bahwa seorang manusia dia tidaklah menjadi seorang mukmin sampai dia mengingkari tauhid. Subhanallah. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa ada persyaratan yang kedua yang harus kita jadikan sebagai pegangan kita tidak cukup hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak cukup hanya beribadah kepada Allah, tapi Islam itu harus diberangi dengan sikap mengingkari. Ada sikap pengingkaran terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Sebab ada orang-orang yang beribadah, mereka beribadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyerahkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah. Tapi tidak punya sikap terhadap orang-orang musyrikin. Ya. Tidak punya sikap. Mereka bukan penyembah kuburan. Mereka bukanlah orang-orang yang mereka itu berdoa kepada selain Allah. Doanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa mengingkari perbuatan mereka, misalnya seperti itu. Ya, itu adalah keyakinan mereka. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu berada di atas kebatilan boleh jadi itu adalah persepsi mereka dan kita harus saling menghormati antara apa yang telah kita yakini masing-masing. Padahal mereka beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau mengucapkan perkataan ini berarti menghilangkan landasan yang kedua yaitu sikap al-bara'ah. Sikap berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan orang-orang yakni dan apa yang mereka sembah. Kemudian beliau mengatakan sifatul kufri bitawud sifat atau bagaimana cara kita mengingkari tauhid tersebut. Qala al-musannifu berkata al-musannif pengarang kitab ini di dalam kitab yang lain yaitu dalam kitab Majmu'atut Tauhid. Beliau katakan wasfuhu bil kufri bit taghuti. Disifatkan seseorang itu mengkafirkan tauhid yaitu caranya anta taqidan. Al-Qaddafi Libya Muammar Al-Qaddafi Naam Qadhafahullah karena di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak dipaksakan untuk mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena ini merupakan atau ain. Perkara yang terjadi secara individu, secara yani sendiri dan tidak disebutkan nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalam masalah usul ahlu sunnah sepakat. Ya, dalam masalah usul siapa yang mengatakan seperti ini maka dia kafir, siapa yang mengatakan seperti ini maka dia kafir, siapa yang mengatakan seperti ini maka dia kafir. Tapi terkadang kalau kita terapkan dalam eh, kita terapkan pada individu itu terkadang terjadi perbedaan di antara para ulama. Apa yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf? Disebabkan karena sebagian ulama memandang oh ini belum terpenuhi persyaratannya masih ada pencegahnya untuk kita mengkafirkan dia. Sebagian ulama mengatakan oh tidak. Sudah jelas ya tentang kekafiran orang tersebut. Seperti eh, <coughs> yang terjadi di dalam pengkafiran Gus Dur. Ya. Sebagian ulama ketika dihadapkan beberapa perkataan Gus Dur, dia mengatakan semua agama sama <coughs> dan dia mengucapkan selamat kepada mereka orang-orang eh, dari kalangan ahlu kitab tersebut maka sebagian ulama mengatakan si fulan kafir. Syekh Mukbil mengatakan Gus Dur kafir. Syekh Robi mengatakan kafirnya Gus Dur. Ya. Akan tapi sebagian ulama memandang oh ini memang perkataan-perkataan kufur. Tapi menurut mereka bahwa belum ditegakkan hujah kepada orang ini. Ya, seperti Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah boleh memandang bahwa harus ditegakkan hujah terlebih dahulu. Harus ditegakkan hujah terlebih dahulu. Kalau sudah ditegakkan hujah, barulah boleh dihukum bahwa si fulan kafir. Tapi kalau Syekh Mubil, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, mereka mengatakan ini tidak perlu ditegakkan hujah. Kenapa? Karena perkara-perkara ini minal umur al ma'lum minad dini bidarurah. Di antara perkara-perkara yang sudah diketahui di dalam agama ini secara pasti. Ya, apalagi telah disebutkan bahwa orang ini disebut sebagai seorang kiai tahu masalah usul-usul fikih tahu masalah ilmu-ilmu yang terdapat dalam agama sehingga mereka-mereka mengatakan bahwa si fulan ini kafir jangan kemudian kita mengatakan ah, kenapa Syekh Muhammad tidak mengkafirkan malam yukafirul kafir bahwa kafir siapa yang tidak mengkafirkan Gus maka dia kafir tidak benar yang seperti ini nah ini tidak benar yang seperti ini diterapkan secara secara mutlak saya kira insya Allah bisa difahami ya Nah, jangan salah faham. Kemudian kita masuk ke pembatal Islam yang keempat. Ya. Perkara yang keempat yang membatalkan Islam. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yang keempat, man i'taqada barang siapa yang berkeyakinan anna hadya غير النبي sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم akmalu min hadi bahwa petunjuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi ya petunjuk petunjuk Rasulullah itu bagus tapi ada yang lebih bagus lagi kata dia au ataukah dia berkeyakinan anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi bahwa hukum selain daripada hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bagus. Jadi hukumnya Rasulullah, peraturan-peraturan Rasulullah, kawaninnya Rasulullah itu bagus, tetapi ada yang lebih bagus sama mereka. Hukum Islam bagus, tapi ada yang lebih bagus. Hukum Islam sesuai, ada yang lebih sesuai Naam. Kalladhi yufaddilu hukmat tawaghid ala hukmihi. Seperti contohnya yaitu orang-orang yang lebih mengutamakan hukum tagut di atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga yang perlu jadi perhatian bagi kita. Karena banyaknya orang-orang juga tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka mengamalkan kaidah ini secara mutlak biduni tafsil tanpa terperinci ya sehingga mereka jatuh lagi-lagi jatuh ke dalam fikrah al khawarij oleh karena itu ikhwan fiddin azakumullah kita berhati-hati ya di dalam mempelajari ini pernyataan-pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara mutlak ini telah disebutkan secara tafsir di dalam kitab-kitab beliau yang lainnya. Nah, telah disebutkan secara terperinci di dalam kitab-kitab beliau yang lainnya bahwa kaidah ini beliau jelaskan tidak secara mutlak. Ya, kaidah ini tidak dilakukan atau tidak diterapkan secara secara mutlak. Allah nanti kita akan sebutkan bahwa orang-orang tergelincir disebabkan karena mereka menerapkan kaidah secara mutlak. Akhirnya mereka berpendapat bahwa setiap yang tidak mengikuti hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia kafir, maka dia kafir. Dan sangat disayangkan sekali. Justru kebanyakan dari orang-orang yang mengucapkan perkataan mereka seperti ini dari kalangan hizbiyah, dari kalangan sururiyah, dari kalangan khutbiyah, mereka justru terjerumus dari apa yang mereka katakan. Ketika mereka mengatakan bahwa yang berhukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir. Kenapa Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala maka dia inilah orang-orang orang-orang kafir kata mereka. Sehingga mereka mengkafirkan orang yang tidak mau menegakkan hukum rajam. Mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum potong tangan bagi para pencuri dan seterusnya. Dan mereka menganggap bahwa hukum Islam itu hanya mahsurun itu dibatasi dalam perkara-perkara hudud saja. Padahal hukum Islam itu luas. Ya, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luas. Yang anehnya orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan ini mereka jatuh ke dalam mukhalafatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat mereka itu halikul lihya, mencukur jenggot. Kita melihat mereka itu musbil, kita melihat mereka itu dakhalu fi siyasa. Kita lihat mereka itu banyak menyelisihi perkara-perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihinya. Maka dalam keadaan seperti ini justru mereka sendiri yang menyalahi kaidah kaidah mereka. Nah, Berkata pencarah kitab ini, khairul Haji hajun Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi petunjuk yang paling baik, yang paling afdal yang harus kita terapkan daripada petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Ya, barang siapa yang ragu terhadap kesepakatan ini, Barang siapa yang ragu terhadap kaidah ini maka dia telah terjerumus ke dalam kebatilan dan dikhawatirkan dia menjadi orang yang kufur. Nah, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya khairul hadi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kama jaa inda muslimin seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadits Jabirin dari hadis Jabir أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arsalahu Allah ila nasi kafatan dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada manusia ini secara keseluruhan. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalangan manusia ini setelah datangnya Rasulullah untuk mereka keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadian wa sirajan munira dalam rangka untuk memberikan petunjuk dan sebagai pelita yang terang benderang. Wa anzala ma'ahul Qur'an alladhi fihi al-huda dan Allah menurunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran yang di dalam Al-Quran ini ada petunjuk di dalamnya. Kama qala jalla wa ala sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah itu cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subalas salam. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dengannya dengan perantaran Al-Quran bagi siapa yang hendak mengikuti kerodoannya akan diberikan petunjuk berupa jalan-jalan keselamatan wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznih wa yahdihi ila siratin mustaqim dan Allah mengeluarkan mereka dari kezaliman dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang berdasarkan izin Allah dan memberikan petunjuk pada mereka menuju ke jalan yang lurus. Nah, Wa kadzalika qala ta'ala dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Penyebutan Allah di sini lillati hiya aqwam. Jadi petunjuk yang lebih lurus, yang lebih sempurna, yang lebih afdal adalah Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat perintah-perintah untuk mengikuti rasulnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyinun lil Quran, diutus untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Fahuda Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyun min Allah. Sedangkan petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga disebut sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa wahyu itu ada ada dua ada wahyu Allah Subhanahu wa taala yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala baik berupa Al-Qur'an maupun berupa hadis-hadis qudsi ada yang wahyu yang kedua yaitu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai wahyu kama qala ta'ala sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tidaklah beliau tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan sesuatu maka beliau mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Hasan ibnu Atiyah telah berkata Hasan bin Atiyah Inna Jibril anzala As-sunnata ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama anzala al-Qur'an subhanallah ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Atiyah mengatakan, sesungguhnya Jibril telah menurunkan sunnah, telah menurunkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kama anzalal Quran sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran ya melalui Jibril jadi Jibril membawa Al-Quran, Jibril juga membawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Waqad bada al-Bukhari rahimahullahu sahihahu bi kitab bada'il wahyi. Dan sungguh al-Imam al-Bukhari telah memulai kitabnya, kitab sahihnya itu judul yang paling pertama yang beliau letakkan di dalam kitab sahihnya, kitab Bada'il Wahyi kitab permulaan wahyu. Kitab permulaan wahyu. Kenapa kok Imam Bukhari menyebutkan pada awal kitabnya itu kitab permulaan wahyu? Kenapa bukan kitab ilmu kah? Atau kitabul iman? Atau kitab Torah? Kenapa bukan itu? Kok yang paling pertama Al-Imamul Bukhari meletakkan kitab sahihnya yang paling pertama disebutkan adalah kitab Bada'il Wahyu. Kitab awal permulaan wahyu. Ya, liyubayyin untuk beliau jelaskan Imam Bukhari hendak menjelaskan anna sunnata wal ahaditha bahwa sunnah itu dan hadith-hadith allati sayadkuruha fi kitabihi yang akan beliau sebutkan di dalam kitabnya minal wahyi termasuk juga sebagai wahyu ya jadi kalau kita ditanya misalnya kenapa kok Imam Bukhari memulai kitab sahihnya dengan kitab permulaan wahyu. Ini untuk memberikan isyarat bahwa Al-Imam Al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa sunnah itu dan hadis-hadis yang akan beliau sebutkan itu juga termasuk daripada wahyu. Ya, kama nabbaha ala hadza Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Wa sunnatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubayyinatun wa mufassiratun wa mukammilatun lil Quran. Dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya untuk memberikan penjelasan, untuk menafsirkan dan untuk memberikan kesempurnaan terhadap Al-Qur'an. Hukum-hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah yang belum jelas di dalam Al-Qur'an diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai contoh seperti kisah ha? kisahnya Nabi Musa dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala Khadir alaihi salam di dalam Al-Qur'anul Karim tidak disebutkan nama Khadir tidak disebutkan nama Khadir tidak ada penjelasan hanya disebutkan apa abdun min ibadi min ibadina ya salah seorang hamba dari hamba-hamba kami hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disebutkan bahwa si fulan itu namanya Khadir yang bersama Musa alaihissalam. Sehingga para sahabat sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa terjadi perdebatan antara Abdullah bin Abbas dengan Al-Hurr ibnu Qais. Ya, Al-Hurr bin Qais mengatakan itu bukan Khadir. Ya. Itu hamba dari hamba-hamba Allah, tapi bukan Khadir. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, "Bukan, itu Khadir." Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Ya. Tidak ada penyelesaian lewat salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala lewat, kebetulan lewat di depan mereka berdua, maka Ibnu Abbas memanggil, ya, untuk dijadikan sebagai penguat. Apa benar dia mungkin mengetahui sesuatu datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam? Naam. Lalu kemudian ketika datang Ubay bin Ka'ab maka Ibnu Abbas bertanya bahwa kami sedang berdebat dalam permasalahan apakah hamba Allah itu hadir atau bukan nah apakah engkau pernah mendengarkan sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Ubay bin Ka'ab saya telah mendengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian beliau jelaskan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam berada di atas mimbar di depan umatnya lalu ada salah seorang datang kepada Nabi Musa lalu bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah ada orang yang lebih alim dari engkau di muka bumi ini? Kata Nabi Musa, tidak. Tidak ada orang lebih alim. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nam bala." Bahkan ada abduna Khadir. Hamba kami yang bernama Khadir disebutkan secara nas oleh Rasulullah alaihi salatu Tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi mubayyinah untuk menjelaskan menafsirkan dan menyempurnakan Al-Qur'anul Karim. Sebagian hukum-hukum tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Perkara-perkara yang diharamkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh semut, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggabungkan ketika menikah, melarang untuk menggabungkan ya eh, anak dengan bibinya, tidak diperbolehkan Apabila seorang tidak poligami, tidak diperbolehkan menggabungkan antara anak dengan bibinya dan seterusnya. Ini tidak disebutkan pula di dalam Al-Quran dan banyak lagi hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran justru ditambah dan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan isi Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu az-zikr. Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran untuk kamu jelaskan kepada manusia. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada kepada mereka. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka menjelaskan tentang perkara-perkara untuk menafsirkan Al-Quran, cara-cara menafsirkan Al-Quran, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa bahwa kalau kita hendak menafsirkan Al-Quran, cara penafsiran yang paling baik Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, nah seperti misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaih. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya maka mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka siapa mereka kalangan para nabi para siddiq para syuhada dan para solehin dijelaskan di dalam ayat yang lain ya kalau tidak ada penjelasannya di dalam ayat yang lain, Al-Quran ditafsirkan oleh As-Sunnah, As-Sahihah, syarat. As-Sunnah yang sahih, yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan inilah yang paling banyak, ini yang paling banyak, ya, yang kita ketahui bahwa memang rata-rata Al-Quran itu ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kalau kemudian tidak ada, maka Al-Quran itu ditafsirkan oleh akwalus sahabah perkataan-perkataan para sahabat apalagi dalam perkara-perkara yang gaib dalam perkara-perkara yang gaib yang tidak mungkin para sahabat itu berkata melainkan mereka tentunya ada wahyu yang yang mereka dengarkan seperti Abdullah bin Abbas ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala wasi'a kursiyuhu samawati wal ard alangkah luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi apa yang dimaksud dengan kursi kita mencari dalam Al-Quran tidak ada penjelasan. Di dalam sunnah juga tidak ada penjelasan. Yang ada perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala Beliau mengatakan al kursiyu maudhi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak Abdullah bin Abbas ini mengucapkan dari akalnya? Tidak mungkin. Nah, ya. nah, Tidak mungkin Abdullah bin Abbas mengucapkan dari akalnya karena ini merupakan perkara yang gaib maka ini perkataan sahabat dihukum sebagai hukum marfu ya dihukum sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam maka ini ikhwani fiddin azakumullah apabila kita hendak mencari penjelasan-penjelasan tentang Al-Qur'anul Karim qad jaa sunan dan telah datang atau datang riwayatnya di dalam kitab-kitab sunan kalau disebutkan sunan Biasanya yang dimaksud itu ada empat kitab yaitu Sunan At-Tirmidzi, kemudian Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Nah, An Ubay bin Ka'ab bin wa ghairihi. Dari hadis Ubay bin Ka'ab dan selainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan aku juga telah diberikan yang semisal dengan Al-Quran itu bersamanya yang semisal dengan Al-Quran bersamanya nah oleh karena itu ikhwan fiddin azakumullah Al-Quran dan sunnah ini dua perkara yang tidak bisa dilepaskan ya kita tidak bisa beramal dengan Al-Quran melupakan sunnah kita tidak bisa mengamalkan sunnah lalu kemudian kita melupakan Al-Quranul Karim dua perkara yang tidak bisa dilepaskan yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hajjatul wada beliau mengatakan pada para sahabatnya ya taraktukum apa laqtaraktu fikum amrayni ma in tasamtum bihima lan tadillu abadan aku telah tinggalkan buat kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumuah Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan pada mereka Alkitab yaitu apa? Al-Qur'an. Al-hikmah apa itu al-hikmah? Kata Imam Syafi'i, dia sunnah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sunnatu hujjatun kama annal qur'an hujjah. Sunnah itu hujjah sebagaimana Al-Qur'an juga hujjah. Nam, Dan sunnah di sini tidak ada perbedaannya, ikhwan. Apakah sunnah itu sunnah yang mutawatirah yang hadisnya disebut dengan hadis mutawatir ataukah sunnah itu sunnah ahadiyah yang disebut dengan khabarul ahad tidak ada perbedaan di dalam Islam kita mengamalkan hadis mutawatir kalau memang itu ada sebagaimana kita mengamalkan hadis ahad baik dalam perkara akidah baik dalam perkara akhlak dalam perkara manhaj dalam perkara amal ya dalam segala perkara kita mengamalkan tanpa membedakan antara satu hadis dengan hadis yang lain kapan datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penukilan orang-orang yang terpercaya maka kita wajib untuk mengamalkannya kita wajib untuk mengamalkannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hazm rahimahullahu taala beliau mengatakan inna khabar al wahid ya inna khabar al wahid thiqah an thiqah hatta yantahi bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajib al ilmu wal amalu ma'an ya sesungguhnya khabar penukilan dari satu orang yang terpercaya ya diriwayatkan dari satu orang yang terpercaya terus berantai sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hukumnya wajib diilmui dan wajib diamalkan secara bersama inilah jadi keyakinan kita ya lalu kemudian datang dari kalangan hizbiyun dari kalangan ahlul bid'ah mereka berusaha untuk menolak sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini insya Allah ada pembahasan tersendiri dalam permasalahan hadis mutawatir dan ahad wa wajhu tafsir sunnah lil Quran dan sisi penafsiran sunnah itu terhadap Al-Quran famatalan misalnya qauluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salah hendaklah kalian mendirikan salat fa kaifiyatu iqamati salati wa syurutuha wa wajibatuha dan bagaimana cara mendirikan salat apa itu syarat-syaratnya apa itu kewajiban-kewajiban salat? Fassaratha Nabi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ditafsirkan oleh sunnah Nabi. Ya. Tidak mungkin kita akan mengetahui bagaimana cara salat kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang mengajarkan kita. Kalau kita kembalikan cara-cara mengamalkan salat kembali ke akal kita, subhanallah. Mungkin ada yang angkat tangannya seperti pendekar, mungkin ada yang tak, yakni macam-macam kalau dikembalikan pada akal-akal kita mungkin ada yang sholat duhur terserah hanya berkedip-kedip saja dan itu dianggap sebagai penegakan sholat subuh mungkin ada yang sholat subuhnya hanya satu rakaat mungkin ada sholat subuhnya karena menganggap lebih banyak lebih bagus maka dia sholatnya sepuluh rakaat mungkin ada yang seperti itu kenapa karena tidak diatur oleh Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak kembali kepada Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam nah ya Wa mithalu takmilis sunnah lil Quran. Permisalan Al-Quran itu disempurnakan oleh sunnah. Faqad dzakarallahu fi suratin nisa al-maharim. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Nisa mahram-mahram. Laki-laki yang tidak boleh dinikahi oleh wanita yang mana saja itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa, bapak mereka tidak boleh, ya apa yang termasuk mahram-mahram mereka itu bapak mereka suami mereka bapak dari suami mereka seterusnya disebutkan enam ya sawaun kana ala sabili ta'bid awi apakah mahramnya itu dalam bentuk selama-lamanya ataukah dalam jangka waktu tertentu ya faja'atis sunnah lalu kemudian datanglah sunnah Rasulullah wa dzakarat hukman lam yuzkar fi hadhihi surah maka sunnah ini menyebutkan satu hukum yang belum disebutkan di dalam surah ini. Wahwa yaitu tahribul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha au khalatiha wa ghairiha minal ahkam. Ya, yaitu sunnah ini datang untuk menjelaskan tidak diperbolehkan seseorang kalau dia hendak poligami dia menggabung antara seorang wanita dengan bibinya ya apakah bibi dari ibunya atau KBB dari bapaknya wanita tersebut ya bukan bibitnya laki-laki ya kalau bibitnya laki-laki memang tidak boleh ya bibitnya wanita tersebut dia menikah wanita ini dan dia juga menikahi bibit wanita itu apakah dari arah bapaknya atau dari dari arah ibunya ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi ditambah oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran wa yakfi fi dhalika qawluhu ta'ala dan cukuplah dalam perkara ini firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu apa yang telah didatangkan oleh kalian rasul maka hendaklah kalian mengambil wa ma nahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh rasul oleh kalian maka hendaklah kalian berhenti wa syari'atuhu nasikhatun likulli syara'i sabiqah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghapus seluruh syariat-syariat yang yang terdahulu. Jadi syariat-syariat yang terdahulu dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperbolehkan kita mengamalkan satu syariat yang ada pada zaman dahulu kecuali amalan tersebut atau syariat tersebut sudah diakui oleh Rasulullah alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab usul fikih mereka mengatakan syari'atu man qablana laisat syari'atan lana ya syariat orang-orang sebelum kita itu bukan syariat kita syariat orang-orang sebelum kita itu bukan syariat kita kecuali apabila ada dalil yang mengatakan bahwa itu adalah syariat kita seperti misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menukil satu kisah yang ada pada zaman dahulu Lalu kemudian kisah tersebut tidak dikomentari yang menunjukkan persetujuannya Rasulullah alaihi salatu terhadap apa yang terdapat dalam kisah tersebut sehingga para ulama menjadikan dalil ini juga termasuk syariat kita seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika kebiasaan orang-orang Bani Israel mereka itu mandi beramai-ramai dalam keadaan telanjang yang sebagiannya melihat kepada sebagian yang lain dia tidak mau berkumpul dengan mereka pergi sendirian di telanjang sendirian nah ketika dia mandi dia taruh pakaian di atas batu ya lalu kemudian tiba-tiba batu ini pergi karena memang Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan bahwa Musa ini tidak apa-apa Malum orang-orang baru Israel kurang ajar terhadap nabi mereka sehingga dia mandi dalam keadaan telanjang itu pakaiannya ditaruh di atas batu batunya lari ah, lari lari ke depan orang-orang Yahudi yang sedang mandi. Nah, ketika lari dikejar oleh Nabi Musa alaihissalam ya hajar ya hajar wahai batu wahai batu kembalikan bajuku. Nah, lalu kemudian Nabi Musa lewat di depan mereka. Mereka lalu kemudian mengatakan, oh ternyata tidak apa-apa Nabi Musa. Hah? Tidak punya penyakit sedikit pun. Nah, dari sini apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan komentar sehingga para ulama mengatakan ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bolehnya mandi dalam keadaan dalam keadaan telanjang. Betul ini adalah syarat yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, tapi ditakrir, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. nah Ya. Wa syari'atuhu nasikhatun likulli syara'i'is sabiqah. Dan syariatnya menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya Fa Isa alaihi salatu wassalam maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam yauma yauma zila fi akhir zaman pada hari nanti kalau beliau turun pada akhir zaman yahkumu bisyariati Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam ya beliau Nabi Isa alaihi salam akan menghukum berdasarkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghancurkan solib, membunuh babi pada waktu itu. Itu adalah syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau turun, bukan sebagai nabinya Bani Israel. Ketika Nabi Isa turun, dia akan berkedudukan sebagai salah satu dari kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau turun sebagai salah satu dari kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak diperbolehkan bagi orang yang hidup setelah datangnya Rasulullah lalu mereka membawa syarat-syarat yang terdahulu ya seperti teguran Rasulullah ketika kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab beliau membaca Taurat yang telah diberikan oleh salah seorang saudara yang dari Banu Quraidah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amutahawwikuna ya Khattab apakah kamu ini orang bingung wahai Ibnu Khattab fa wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani demi Allah kalau Nabi Musa hidup dia tidak diperkenankan melainkan dia harus mengikuti apa yang aku bawa maka Nabi Isa alaihissalam kalau beliau turun pada akhir zaman beliau akan menghukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Islam nah bukan dengan syariat yang yang terdahulu nah sekarang yang menjadi permasalahan Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam ini salah satu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya, ya kan? Nah, sekarang mana yang lebih afdal? Nabi Isa atau Abu Bakar Siddiq? Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami dahulu menghitung-hitung siapa yang terbaik setelah Rasulullah. Yang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, kami memilih-milih orang yang terbaik di kalangan kami setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami menyebut yang paling pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Lalu didengarkan oleh Rasulullah dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlu mengatakan orang yang paling afdol setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Mana yang lebih afdol? Abu Bakar atau Isa alaihissalam. Hah? Apakah Nabi Isa termasuk sahabat Nabi? Hah? Apa artinya sahabat? Hidup di zaman sahabat. Sahabat itu artinya setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukminan bihi lalu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Islam. Meninggal di atas Islam. Ini sahabat. Nabi Isa pernah tidak bertemu dengan Rasulullah? Pernah ya. Isa Isra Mi'raj. Pernah juga ketika terjadi tawaf di Ka'bah, sempat bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun sejenak. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Isa termasuk dari sahabat Rasulullah. Nah, siapa sahabat Rasulullah yang paling afdol? Isa atau Abu Bakar hmm? sahabat Rasulullah ya Isa bin Maryam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah yang pertama ketika ahlu sunnah mengatakan bahwa sahabat yang paling afdol setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar maksudnya yaitu selain Isa bin Maryam karena Isa bin Maryam kedudukan kenabian itu jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar kedudukan sahabat jadi dikeluarkan tapi kalau misalnya dimasukkan la syakka anna Isa bin Maryam afdal min Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Wa qad jaa'a 'inda al-Imam Ahmad telah datang riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bi sanadin hasan dengan sanad yang hasan anna Umar radhiyallahu anhu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Umar semoga Allah meridainya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi yadayhi sahifatun minat Taurah sedangkan di kedua tangan Umar itu ada lembaran-lembaran Taurat yang diambil dari salah seorang saudaranya dari Banu Quraidah faqatiba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah marah terhadap Umar bin Khattab wa qala dan beliau bersabda amutahawwikuna fiha Apakah kamu termasuk orang-orang bingung wahai Ibnul Khattab? Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Sekiranya Nabi Musa masih hidup, maka dia tidak diperkenankan melainkan dia harus mengikuti aku. Warawal Imam Muslim dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun min hadhihi al-ummah, thumma la yu'minu bi illa adkhalahu Allahu an-nar. Ya. Tidaklah Tidaklah orang Yahudi ataukah orang Nasara itu mendengarkan tentang aku dari kalangan umat ini kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa melainkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka wa kammalallahu bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-din dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dengan perantaraan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama ini sudah menjadi sempurna liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian subhanallah ayat ini merupakan barokah ayat ini merupakan kenikmatan pada kita seluruh kaum muslimin yang menjelaskan bahwa agama kita ini sempurna sehingga tidak memerlukan pengurangan ataupun tambahan ya dengan turunnya ayat yang mulia ini Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau berkata ketika mengomentari ayat ini kata beliau wa hadhihi ni'amul min ni'amillahi azza wa ala hadhil ummah. Ini termasuk dari kalangan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada umatnya ini dengan ayat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ketika Allah telah menyempurnakan agamanya kepada mereka. Ya, sehingga mereka tidak membutuhkan lagi satu agama kecuali agama Islam. Mereka tidak butuh lagi kepada satu rasul kecuali Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa wasallam Orang-orang Yahudi dalam riwayat Bukhari Itu datang kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya pada kalian itu ada satu ayat yang kalau sekiranya ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Jadi memang pekerjaan orang Yahudi ini suka membuat hari raya. Ada yang bersejarah, bikin hari raya. Ada yang sejarah-sejarah, bikin lagi hari raya. Subhanallah. Ya. Ini perbuatan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu wajar kalau mereka punya banyak hari raya. Ahlul Kitab. Ya, kenaikan Isa Al-Masih, turun Isa Al-Masih, ya. Kalau kita kaum muslim mau bikin hari raya, subhanallah terlalu banyak. Mungkin hampir tiap hari kita bikin hari raya. Ya, kalau kaum muslimin mau jadikan semua kan kegiatan bersejarah itu hari raya. Perang Uhud, bikin hari hari Id, perang Uhud, peringatan Uhud, peringatan uh, apa? Peringatan Badar, peringatan Yarmuk, peringatan Khaybar, peringatan perjanjian Hudaybiyah, peringatan Bayatul Aqaba, peringatan hijrah ke Ethiopia, banyak sekali subhanallah. Hari-hari yang ber, bersejarah. Akan tetapi di dalam Islam itu telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari raya kita cuma dua ya tiga dengan yang setiap pekan Idul Fitri, Idul Adha dan Yomul Jumat yang lain tidak ada tidak ada hari bapak, tidak ada hari ibu ya tidak ada hari maulid tidak ada hari pramuka wala hari ini tidak ada nah kita hanya mempunyai dua hari raya oleh karena itu ikhwan fiddin azakumullah tidak perlu kita melakukan perayaan-perayaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak perlu kita menambah sesuatu Yang tidak pernah ditambah-tambah oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan dan para ulama salaf Nah Qala Sa'di rahimahullah Berkata Imam Sa'di Semoga Allah merahmatinya Fakullu mutakallifin yaz'amu Annahu la budda linnasi fi ma'rifati aqaidihim Wa ahkamihim ila ulumin ghairi ilmil kitab was sunnah ada orang-orang yang berlebih-lebihan mereka menyangka bahwa manusia ini harus kalau mereka hendak mengenal akidah mereka hendak mengenal hukum-hukum agama mereka mereka harus mempelajari bukan hanya mempelajari ilmu kitab dan sunnah saja jangan tapi harus dibarengi dengan ilmu-ilmu lain yaitu ilmu apa ilmu kalam wa dan yang lain-lainnya kata beliau fahuwa jahil orang yang mengatakan seperti ini adalah orang jahil mubtilun fi da'wahu batil di dalam persangkaannya faqad za'ama anna dina la yakmul illa bima qalahu wa da'a dia telah menyangka bahwa agama ini telah tidak sempurna kecuali dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia seru di zaman Rasulullah tidak ada filsafat di zaman Rasulullah tidak ada ilmu kalam akan tetapi pada saat itulah ayat Allah Subhanahu wa taala turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, "Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun." Aku telah tinggalkan kalian di atas kertas yang putih. Di atas putih yang sangat jernih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya la yazighu anha illa halik tidaklah orang-orang yang menyimpang dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan dia akan binasa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala fa'ala hada maka atas perkara inilah man i'taqada barang siapa yang berkeyakinan anna hadya ghairin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa petunjuk selain daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akmalu min hadi ada yang lebih sempurna daripada petunjuknya kaman ya'taqidu afdaliyata turuqi ahli kalam seperti orang-orang yang berkeyakinan ah ini jalannya filsafat lebih afdal ya alul kalam lebih afdal alama jahabihin nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun kufran maka orang seperti ini kafir kafirnya itu sampai murtad dari Islam artinya kufurnya kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam atau ataukah mengatakan bahwa hukum-hukum Islam sekarang ini tidak relevan lagi tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada zaman sekarang karena hukum Islam itu terlalu sadis ya mengatakan seperti itu masih banyak kita bikin amandemen undang-undang lah untuk menyempurnakan undang-undang kita subhanallah ala yakfikal quran Apakah tidak cukup bagi kamu Al-Quranul Karim untuk berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada harus terus merubah-rubah hukum yang memang yang namanya hukum manusia ya tergantung dari akal manusia ya akal manusia itu terlalu rendah wa ma'utu minal ilmi illa kali mereka itu tidak diberikan ilmu kecuali terlalu sedikit subhanallah tidak cukupkah kita dengan kawanin allati wada'aha Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang yang telah diletakkan oleh Allah untuk hambanya ini sesempurna-sempurnanya. Tidak ada lagi undang-undang yang lebih sempurna daripada hukum Allah dan hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Au anna hadya ahsan min hadi." Ataukah berkeyakinan bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih bagus daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, di sini beliau hendak menjelaskan tentang hukum Allah. Bahwa hukum Allah itu ada dua macam. Ya. Allah yang kasimu ila qismain. Hukum Allah itu ada dua macam. Yang pertama, hukmun qadari. Hukum qadari. Hukum secara takdir. Nah. Yang kedua, hukmun syar'i. Hukum secara syar'i. Syariat. Ya, Wa kalamu syekh hahuna alal hukmi syar'i fahas. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu yang kedua. Ya. Bukan hukum dalam artian takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud adalah syariat Allah. Kalau hukum takdir tidak seorang pun mampu untuk menghindar darinya. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedetail-detailnya sehingga tidak lagi terjadi perubahan-perubahan. Adapun hukum syar'i inilah yang dimaksudkan oleh beliau bahwa barang siapa yang mengingkarinya, barang siapa yang menganggap bahwa hukum syar'i itu uh, ada hukum yang lebih baik daripada hukum syar'i, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam. Lalu beliau mengatakan wajib tahakumu ila syar'illah. Wajib bagi kita seluruh manusia untuk berhukum kepada syariat Allah Kama qala ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmu ilallah Apa yang kalian perselisihkan dalam satu perkara, maka hukumnya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Bahwa tidak ada hukum itu melainkan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka kafi masyajarah bainahum. Ya, tidaklah demi robmu. mereka itu tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Sampai kita menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di antara kita. Kita berselisih kembali kepada Al-Qur'an. Ada perselisihan di antara kita, kita merujuk kepada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alangkah banyak dari kalangan kaum muslimin ketika terjadi perselisihan di antara mereka ya sudah bertengkar di antara mereka lalu kembali kepada pemikiran mereka masing-masing menurut saya seperti ini yang lain mengatakan ah tapi kalau perasaan saya yang begini yang bagus yang lain mengatakan ah saya bermimpi tadi malam yang begini yang bagus ya mimpi saya tadi malam ah seperti yang ini yang bagus sudah saya pilih karena saya bermimpi seperti ini nah ah kalau saya tadi malam itu mendengarkan suara burung seakan-akan ya seperti inilah yang bagus. Semuanya kembali kepada perasaan, kembali kepada mimpi, kembali kepada akal, tidak akan selesai permasalahan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai hakim. Ya. Sebagai penengah, sebagai penegak hukum yang akan memberikan hukuman pada kita apakah kita berada di atas al-haq atau al-batil. wa ila ghairi syari'illah fi tafsir. Sekarang beliau hendak menjelaskan apa hukumnya orang-orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Apakah kafir secara mutlak? Orang yang berhukum selain dari hukum Allah kafir. Berarti pemerintah semuanya kafir. Apakah seperti itu secara mutlak atau ada perincian-perincian? Nah. Fakat qala Syinqiti fi Adwa'il Bayan. Berkata Imam Syinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan. Ya, kitab tafsir. Dalam menjelaskan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan apa dengan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Beliau jelaskan di sini. Beliau katakan, "Wa man lam yahkum" Barang siapa yang tidak berhukum, bima anzalallah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mu'taqidan ya dengan syarat dia berkeyakinan annahu murtakibun li muharram ya dan dia yakin bahwa dia telah berbuat sesuatu yang haram dia tahu bahwa sekarang ini berhukum dengan selain hukum Allah itu haram saya akui tapi dia tetap lakukan bisa difahamin ya? Dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dia tidak menegakkan rajam misalnya. Dia tidak menegakkan potong tangan bagi pencuri. Dia hanya menjarakan sekian bulan misalnya. Dia tahu ini adalah hukum selain daripada hukum Allah. Dan dia tahu bahwa dia berdosa. Dia mengatakan, saya tahu saya berdosa ini. Karena tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini sama dengan orang yang mengakui saya tahu bahwa khamar itu haram tapi ya saya belum mampu untuk berpisah darinya tetap minum balok ya tetap minum khamar sama seperti orang yang berzina dia melakukan perbuatan zina tapi dia tahu saya tahu bahwa perbuatan zina itu haram tapi saya terpengaruh dengan syahwat saya akhirnya dia tetap melakukan nah apakah orang seperti ini kafir nah fa'ilun kabihan dia mengakui bahwa dia melakukan hal yang jelek fakufruhu wa fiskuhu ghairu mukhrijin minal billah maka kekafirannya dan kefasikannya itu tidak mengeluarkan dari Islam dalam artian kufrun duna kufrin kekufuran yang tidak mengeluarkan dari dari Islam paham ini ya jangan sampai kita menerapkan kaidah secara mutlak hati-hati ya banyak sekarang kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang mereka itu menerapkan kaidah tersebut secara mutlak wa lam bima faulaikum Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir siapapun mereka. Akhirnya penerapan ini diterapkan secara mutlak kepada setiap orang kerja di pemerintahan semuanya dikafirkan. Ya. Padahal dia sendiri pegawai. Nah, mungkin dia sebagai pegawai. Nah, yang juga mereka itu berada di bawah pemerintah subhanallah ya seperti ini keadaan kalau seperti ini dia tahu bahwa dia berdosa dia kafir tapi tidak keluar dari Islam artinya melakukan kemaksiatan wa in hakama bi ghairi ma anzalallah adapun kalau dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah mu'aradatan mu'aridah mu'aradatan lirrusul dalam rangka untuk melawan para rasul ya wa ibtalun li ahkamillah dan untuk membatalkan hukum-hukum Allah fa dhulmuhu wa fisquhu wa kufruhu kulluha mukhrijun minal millah maka kefasikannya kedolimannya kekufurannya semuanya mengeluarkan dari Islam ini ya bisa difahami sekarang sekarang kalau kita terapkan pemerintah kita kafir tidak sekarang mereka berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Hah? Eh, ya berhukum dengan hukum tagut. Kafir. Kenapa tidak kafir? Hah? Sekarang ini sudah bahkan sudah disebarkan syariat Islam, ya. Bahkan kemudian mereka menolaknya, ya. Lalu kemudian mau lagi melakukan amandemen. Ya, mending undang-undang mereka yang disempurnakan tidak perlu ngambil hukum Islam amandemen undang-undang saja ah gimana kafir enggak kenapa enggak kafir kenapa fitas hati-hati kita belum datang kita belum door to door dengan mereka nah untuk menegakkan hujah kepada mereka kita belum bertatapan untuk kemudian menjelaskan siapa mereka ini nah lalu menjelaskan apa sih keyakinan mereka apakah mereka betul-betul yakin bahwa hukum Allah itu lebih afdal daripada hukum uh, hukum selain hukum Allah itu lebih afdal daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam perkara seperti ini ikhwan fillah azakumullah kita berhati-hati ya mulut kita jaga mulut kita daripada pengkafiran takfir ya yang bisa mengakibatkan kancuran di kalangan umat yang bisa menimbulkan tahyij itharatun lil fitan menimbulkan fitnah sehingga terjadi apa yang dikhawatirkan oleh para ulama yaitu safku dima'il muslimin ya yaitu pembantaian daripada darah-darah kaum muslimin nah wa qala syekh nubaz rahimahullah berkata syekh Abdul Abdullah bin Baz Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah man hakama bi ghairi ma anzalallah siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah la yakhruju an arba'ati umur itu tidak akan keluar dari empat perkara nah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak akan keluar dari empat poin yang pertama yahkumu bi ghairi ma anzalallah dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah wa yakul dan dia mengatakan innahu afdalu minasyari'atil islamiyah bahwa hukum selain hukum Allah ini lebih afdal lebih utama daripada syariat Islam fahada kafirun fahada kufrun akbar ini jelas kan kekafiran yang besar mengeluarkan dari Islam ya dia mengatakan itu lebih afdol daripada syariat Islam yang kedua, yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Tapi keyakinannya ya dia mengatakan terserahlah. Boleh kita berhukum dengan syariat Islam, boleh juga kita berhukum dengan syariat selain daripada syariat Islam. Dengan hukum selain daripada hukum Allah. Orang seperti ini juga kafir karena menyamakan antara syariat Allah dengan syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang mengatakan ya, saya tahu bahwa menerapkan syariat Islam itu lebih afdal. Ya. Menerapkan syariat Islam itu lebih afdal. Akan tetapi berhukum dengan selain hukum Allah boleh. Paham ini ya? Dia mengatakan tidak ada yang mengafdalkan, mengutamakan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah itu paling tinggi. Tapi dia mengatakan hukum selain hukum Allah boleh-boleh saja dilaksanakan. Orang seperti ini juga kafir keluar dari Islam. Jadi tiga poin semuanya kafir. Falam ya buka illa wahid. Maka tidak ada tinggal <coughs> ya kecuali yang satu Nah, yaitu poin yang keempat, man ya'taqidu barang siapa yang berkeyakinan anna hukma ghairillah la yajuz. Dia merasa yakin bahwa tidak boleh berhukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan innal hukma bisyariati afdal. Sesungguhnya berhukum dengan hukum syariat itu lebih utama. Lakinnahu tasahal akan tetapi dia terlalu memudah-mudahkan ya saudara ya tahu kita berdosa imam min ajli qarabatin au dunya au khaufin ala sultan apakah disebabkan karena kerabatnya ataukah disebabkan karena sudah berlumuran dengan dunia mendapatkan kursi yang basah ya ataukah khawatir terhadap pemerintah terhadap sultan fahadha min akbaril kabair maka ini dari dosa yang paling besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam fasik Ya, yang seperti ini. Nah, nah karena adanya kemungkinan yang keempat ini, ya, yaitu kemungkinan tidak kafirnya seseorang, walaupun dia berhukum dengan hukum Allah, tidak boleh kita menerapkan kaidah secara mutlak. Ya, harus kemudian adanya kejelasan. Uqimat alaihim hujjah. Sudahkah ditegakkan kepada mereka itu hujjah? Kalaupun sudah ditegakkan, lalu mereka masih melaksanakannya. Kenapa mereka melaksanakannya? mungkin karena khawatir mungkin karena khawatir akan diperangi oleh orang-orang barat misalnya ya oleh musuh-musuh Islam dari luar khawatir seperti itu kalau mereka menerapkan hukum Islam mungkin mungkinnya ini banyak kemungkinan maka dengan adanya kemungkinan-kemungkinan seperti ini jangan kita langsung menerapkan hukum takfir kepada mereka idza tatarraqa al-ihtimal batal al kalau sudah datang kemungkinan-kemungkinan seperti itu maka batallah pendalilan pendalilan kita. Nah. Wa qala Syekh Ibnu Baz fi syarhihi li hadzal naqd. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika beliau menjelaskan tentang eh, sepuluh 10 pembatal keislaman ini. Pada poin yang keempat ini beliau mengatakan, "Man i'taqada barang siapa yang berkeyakinan annal anzimata wal qawanin allati nuhan nasu afdal min syariatil Islam." au annaha musawiyatun laha au annahu yajuzu tahakumu ilaiha fahuwa kafir barang siapa yang berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu lebih utama daripada syariat Islam atau sejajar dengan syariat Islam atau dia mengatakan syariat Islam itu lebih afdal tapi boleh berhukum dengan selain hukum Allah maka orang ini kafir walau i'taqada ya walau kalau misalnya dia berkeyakinan juga annani dhamal Islam bahwa undang-undang Islam peraturan Islam sekarang ini la yasluhu tatbiquhu fil qarnil ishrin tidak lagi cocok untuk diterapkan di zaman abad ke-20 ini ya tidak cocok lagi kata mereka au annahu kana